فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جدل به في وصلها أهلا بوصل فيه نيل المغنمات من نون تسارعت العقول لنيلها وهبات فضل أورثتنا أنعما يا حادي العيسر رواسم عجبها سفح العجيج وخمطراه لك في الحمى في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نمان في جنة ما شاء غني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحال بذكر نزلها إلا وأنجاني إذا ما زمزما فمتى أراها لا ثمن لترابها يا ليتني لترب ذلك الثمن رفقا بكلب في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيني موتنا كربهم ألفيتني أحرمت في من أحرمان كسما برب البيت ما ذكر النجا والمنحنى إلا ثم تيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كاس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكاتما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوت نعم الإله جميعها مدحل فيها خير عام قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العنايات فاستجابتم وبدرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول إيه على يا مرحبا اهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتولي سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سؤلي ويجمعكم على التكوى ويحيي بكم سير الجهاب بذات الفحول إيه جموع شرفت فيها فروع كد اتصلت بطه والبتول ملاحظة من المولى بعينين مراعية ومن طه الرسول عليه الله صلى ثم آلين وصحب بالغدايا والعسيل بنا قرع الباب والمولى عليه العطية يعطي جميع الأمال يعطي جميع الأعمال حاشا جزل العطاء نرجى والأيدي خاليها سبحان ربي وجاه سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يا صحابنا للبريه شمال جوده مثال شمال جوده مثال بنات لب الله لي شاكيا منه إليه شاكيا يصلح جميع الأمال يصلح جميع الأمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها شفاء للعلال فيها شفاء للعلال أمشي على من هاجيت تقوى مع صدق النية في سعف كم من بطال في سعف كم من بطال نذوق مدى أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال كل عارف وصال بلا عن ربي فها سكن الجنان العليا ندخل كما من دخل ندخل كما من دخل ومن عدلنا وحاها ربنا عسله بليه يصيب عقله خبال يصيب عقله خبال عليش تعذل ونال طريق سوية ما قد نعرف خيال ما قد نعرف خيال ما نمدح إلا النبي الحسنى والخبيئة وعندنا له محال وعندنا له محال حبيبنا لي توجد منه بطيئة عتواته فوق الأمال عتواته فوق الأمال عصينا وقارفنا الزلال والختيه هو للخطا والزلال هو للخطا والزلال صلوا على المختار خير البريه ما ثغر جوده همال ما ثغر جوده همال صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل ما زمزم الحافي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الرب صلى دائما وسلم يا الله رمشي شيلنا ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شن في ذكر طه المجتمع انزل الهم يا الله والعنص خيام ذكر لأدواء القلوب اليوم مرهم يشفي من شمسين الله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم ما زمزم الحد وما ترنم يا الله في الليل أغنى صلوا عليه إن الصلاة مغنم يا الله تنجي من الغم لله عن ربي في القرآن الأكدام يا الله صلى وسلم لله رب صلى دائما وسلم يا الله على لله ما زمزم الحادي وما ترى الليل مدحه وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شيخنا وفي الرسالة كدحه المعلى يا ما جناه ما شيء لله الرب صلى دائما وسلم على المكرم شيء لله يا بلاه يا الله هيهات ما لا شئنا والله ما حال عن علاه ترجع الله كلا ولا شام لله الرب صلى دائما جنانين الجفا جهنم يا وانت تعلم لا الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم لا ما زمزم الحاتي وما ترنم خير ذي الخيار يا, يا خير باري شننا إني بحلمي عنك به عاري زاد اغتراري شيننا رب صلى دائما وسلم على المكرم شيننا أجرا يا الله تغفر وترحم شيخنا عسى تحريما به تشفع يا الله فضلا وتمنع سيدنا الرب صلى دائما وسلم يا الله وما صلوا على من لصلاح يسمع تب القلوب على المصطفى محبوبنا المشافى جال القروب صلوا على يا سمعت بالقلوب المصطفى محبوبنا المجافى كم عين من حب الحبيب تدمع مدمع سكوب من لي بما جمع ما كما ما جمع يحيي القلوب صلوا على صلاح يا سما تب القلوب على المصطفى محبوبنا السهف رامح والنقى ولا لا يجلي القروب الفيت به ما كنت فيه تدمع من التلوب صلوا على من للصلاة يا سمعت بالقلوب المصطفى محبوبنا المجافى تبنا وكل قد بلاك مراما مما يشاء من حيث ما بذر الجمال يدلى بلا غروب صلوا على من للصلاة يا سفعت بالقلوب المصطفى محبوبنا المشفع يا للقلوب يا واردين الحي حي سلمى رد السلام على الذي أسمى خير أسمى بدر التمام صلوا على من للصلاة يا سمعت بالقلوب مصطفى محبوبنا المشفع يا للقرب قلبي إلى ذاك الحماد جاوك يحوى اللقاء متى متى ظني بذات حقك في الملتقى صلوا على من للصلاة يا يسمع وجافع يا للقروب نوينا أن نفتتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ومثل من سيد الحبيب الإمام الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفرعه وجميع أبنائه وتلامذته والمنتسبين إليه أجمعين وأسأل الله يجعلنا وأولادنا وطلابنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل العلوم الظاهرة والباطنة ومن أهل التقوى والأسرار ومن أهل العمل بالعلم ومن العلماء العاملين ومن الأولياء الصالحين ومن الأذكياء ومن الصلحاء ومن النجباء ومن البار بوالديهم أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعم نعم الآخرة وعلى من وهدى بسيد الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن نسقاه وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه يعلم رحمكم الله أن أنفع شيء لصلاح القلوب وأقرب شيء لغفران الذنوب وذهب شأن للكروب وأدى شأن لجلب كل محبوب مجالس مجالسة أو مجالسة أولياء الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الخاشئين والعباد زاهدين الذائقين الذين إذا رؤوا ذكر الله ينهضك إلى الله حالهم ويدلك على الله ما قالهم وتغشى مجالسهم أنوارهم وتبعث على مكارم الأخلاق أخلاقهم وتهجر إليه نفسه أعمالهم وتعود عليه في الحال والمال بركاتهم فمجالساتهم زيادة والنظر إليهم عبادة ومحبتهم سعادة ومجالس في أنوار سرور راتع ومن شرب رحيق المحبة كاري متى أراهم وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذون منه أنهم خبرا إلى آخر ما قال رضي الله عنه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir beliau menasihatkan bahwasanya sesungguhnya yang paling bermanfaat di akhir zaman untuk membersihkan hati dan untuk menyebabkan terampuninya dosa-dosa kita dan hilangnya semua kesulitan dan kesusahan kita dan yang akan menyampaikan kita kepada semua cita-cita kita adalah mujalasatu aulia illahi salihin. Ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, yang khusyuk, yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat-sifat mereka alladzina idza ru'u dzikrallah Apabila dipandang mengingatkan kita kepada Allah. Wa in hadzuka ilallahi haluhum. Dan keadaannya menyebabkan kita semakin semangat beribadah. Wa yadulluka 'alallahi maqaluhum. Ucapannya menjadikan kita lebih kenal dengan Allah. Yang mana majlis-majlis mereka diliputi oleh cahaya. Akhlak-akhlak mereka mengajak kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan yang seperti itu maka keberkahan keberkahannya akan selalu tercurahkan kepada kita baik di masa ini ataupun di masa yang akan datang. Maka orang-orang yang seperti itu famujalasatuhum ziyadah. Ketika kita duduk bersamanya adalah ziyadah tambahan agama untuk kita semuanya. Wa nadharu ilaihim ibadah. Memandang mereka adalah ibadah. Wa mahabbatuhum sa'adah dan cinta kepada mereka adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan beliau melanjutkan bahwasanya barang siapa yang sempat atau bisa duduk dengan mereka, maka itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dikatakan bahwasanya ketika orang sudah duduk bersama mereka pasti nanti akan timbul cinta. Falmar ma'aman ahab, sedangkan orang akan berkumpul dengan yang dicintai wal mar'u min jalisih dan orang itu digolongkan dengan teman duduknya wal mar'u ala dini khalilih dan seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Kemudian dikatakan pula di sini bahwasanya coba kita lihat anjingnya Ashabul Kahfi. Lama sahaba aulia ar-Rahman ketika dia kumpul dengan orang-orang yang soleh dzukira ma'ahum fil Quran. Maka cerita tentang anjing tersebut yang sekalipun hewan najis diceritakan dalam Al-Quran. Wa yasayadkhulu ma'ahum ghadan al-jinan. Dan nanti anjing itu pun kelak akan masuk surga bersama para ashabul kahfi. Begitu juga kulit. Kulit itu tergantung fungsinya. Ketika kulit fungsinya seperti sandal, letaknya di kaki. Kan tapi ketika kulit itu menjadi cover atau bagian depan dari Al-Quran, maka tidak boleh dipegang itu kulit kecuali dalam keadaan suci. Nah dari sini kata Habib beliau Habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir, oleh karena itu kita tahu nilainya. Bagaimana orang itu yang kumpul dengan orang yang soleh. Sekalipun hewan najis ketika kumpul dengan orang yang soleh maka nilainya terangkat. Sekalipun hanya kulit benda yang tidak memiliki kemuliaan, ketika nyambung dengan Al-Quran, maka tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Syekh Fadl rahimahullah mengatakan, Man sholla wara'a maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang sholat di belakang orang yang diampuni oleh Allah, maka dia akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wakala maghfuran ghufiralah. Barang siapa yang kumpul bersama makan dengan orang yang diampuni oleh Allah, maka dia pun juga akan diampuni oleh Allah. Manjalasa aswalihin salihin zada fil khair. Dan barang siapa duduk dengan orang yang soleh, maka akan bertambah semangatnya di dalam kebaikan. Kemudian, belum melanjutkan lagi bahwasanya apabila kita dalam sebuah keadaan atau di sebuah tempat yang mana di situ kita tidak bisa terus-menerus duduk dengan orang yang soleh, maka beliau mengatakan fal lalhadri minan nuzuli ila asfalisalifilin. Maka hati-hati jangan sampai kita turun derajatnya menjadi derajat yang rendah. Wadalika bi antadli sama al ghafilin al fasikin. Yaitu ketika kita duduk dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang fasik. Maka kata beliau ketika kita tidak bisa untuk selalu duduk dengan orang yang soleh, warji ila dikri siyari solihin wa ahwalihim wa amalihim. Maka kembalilah untuk mengingat kehidupan orang-orang yang soleh akhlaknya, amalnya, wa qiraati kutubihim wa aqwalihim, kita membaca kitab-kitabnya dan membaca ucapan-ucapannya, wa qasaidihim, membaca qasidahnya, wa hikayatihim dan hikayat-hikayat tentang ceritanya. Fa inda dzikrihim tanzilur rahmah. Maka ketika kita mengenang semuanya itu, ketika kita baca qasidahnya orang soleh, baca kitabnya orang soleh, mengenang akhlaknya orang soleh, maka ketika itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dhum idza fataka liqa'uhum fa fi kalamihim hayatul qalbi wal basirah. Katakan ketika kita sudah kehilangan cara untuk bisa bertemu dengan orang yang soleh, maka dengan ucapan mereka hati akan menjadi hidup dan mata hati pun juga akan menjadi bersinar. Bayu Abdul bin Al-Haddad mengatakan, idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun liwahsyati khatiri. Kata beliau, jika aku tidak bisa dekat dengan kekasihku yaitu orang-orang yang soleh atau tidak bisa bertemu maka dengan mengingat mereka itu akan menjadi penggembira untuk keadaan hatiku Habib Ahmad bin Zainal al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya anna min a'dhamil ulumi naf'an sesungguhnya ilmu yang paling besar manfaatnya Wa asyadda fi hayatil qulubi waq'an. Dan yang paling masuk ke dalam hidupnya hati kita. Ma'rifata siyaril awliya'il arifin. Yaitu kita ketika kita mengetahui sejarahnya orang-orang yang soleh. Yang mana mereka itu dengan sekedar kita dengar ceritanya aja kita tahu. Ini mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Ketika kita sudah sering dengar cerita mereka, fayahsulu bidzalika husnudzon bihim wa mahabbatuhum. Maka kita akan dapat bisa husnudzon dengan mereka dan akan dapat cinta kepada mereka. Dan ketika sudah cinta dengan mereka, maka tergolong dalam hadis Nabi almaru ma'aman ahab. Dan Habib Omar bin Segaf lalu juga menasihatkan bahwasanya sesungguhnya yang dapat mengembalikan orang-orang yang lalai orang-orang yang kurang beribadah untuk kembali bersemangat zikru syahri sholihin yaitu ketika mengenang orang-orang yang soleh khususon sulahaul aqsadil qaribah khususnya orang-orang soleh yang masanya masih dekat dengan masa kita kenapa likaunihim akbalu alallahi fi zamanil idbar soalnya orang-orang soleh yang masanya dekat sama kita itu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah ketika manusia yang lain berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala Nah, ketika sudah seperti itu, fabassarahumullahu hina amiyatil absar. Maka dikatakan oleh beliau di sini, maka kita akan menjadi orang yang melihat ketika di masa yang banyak di masa itu orang-orang itu buta. Maksudnya apa? Hat, mata hatinya bisa melihat di zaman orang yang sudah banyak buta mata hatinya. Wazahidu wa bil yasir lamma amal hirsu wa fi hadhihi Dan kemudian kita akan bisa menerima pembagian Allah yang sedikit ketika sifat tamak sudah merasuki banyak manusia. Kemudian pendapat terakhir daripada Imam Ghazali tentang inda dzikri sholihin tanzilur rahmah beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya untuk merubah sifat seseorang cukup mendengarkan aja tentang kebaik tentang beritanya Orang yang sering dengar berita keburukan, lama-lama jadi orang buruk. Orang yang sering dengar berita kebaikan, lama-lama juga jadi orang yang baik. Lah beliau fadlan an musyahadati ini dengar aja sudah bisa ngerubah. Lah gimana kalau ngelihat? Nah, dikatakan oleh beliau bahwasanya jadi ketika seseorang itu yang didengar ceritanya orang-orang yang buruk, lama-lama tergerak untuk niru keburukannya. Tapi kalau yang didengar ceritanya orang-orang yang baik, lama-lama tergerak untuk niru kebaikannya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah punya sir rahasia ucapan Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah ketika mengenang orang yang soleh akan turun rahmat maka kata beliau yang dimaksud rahmat di situ adalah duhulul jannah Allah. Ketika mengenang orang soleh akan turun rahmat. Rahmatnya itu apa? Rahmat itu masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau bahwasanya yang menyebabkan turunnya rahmat atau jaminan masuk surga dan bertemu Allah itu bukan cuma sekedar mengenang aja. Akan tetapi gimana keadaan hati kita setelah mengenang. Karena itu kata beliau, yang namanya rahmat ini permulaannya kenapa? Ketika hati kita sudah tergerak untuk mengenang, maka hati kita ingin berbuat baik. Dan hati kita berbuat baik ketika kita berbuat baik meneladani baru turun rahmat. Tapi beliau urutannya dikatakan di sini, wa mabda'ur rahmah fi'lul khair. Awalnya rahmat itu kenapa? Karena adanya perbuatan baik. Wa mabda'u fi'lil khair ar-raghbah. Adanya perbuatan baik permulaannya karena ada keinginan dulu. Wa mabda'ur rahbah dzikru ah-, ah-, ahwali sholihin. Dan awalnya ada keinginan karena kita mendengar cerita orang-orang yang orang-orang yang soleh. Ini adalah sekilas daripada nasihat beliau tentang sesuatu yang paling bermanfaat di akhir zaman kata beliau. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bisa memakmurkan semua matris khair dan sekitar kita mudah-mudahan kita bisa duduk dengan orang-orang yang membaca sejarahnya salaf, mengenang salaf dan akhirnya pun kita juga bisa meniru mereka dan mendapatkan rahmat daripada Allah yaitu dukhulul jannah walika Allah masuk surga dan bertemu dengan Allah swt wa afaminkum. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام وهزار الأنس غنى وسجى جمر الحمام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام بين كثير رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وتنام قد سألنا من عطاياك الجسام بينك واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ ترى عنا من صلاة وسلام بين insyaallah mudah-mudahan imtithal amr Habib Syekh ya tadi disampaikan sama Ustaz Muhammad tentang mujalasati salihin duduk dengan orang-orang saleh ini membuahkan satu hasil yang sangat luar biasa sebagaimana Wahib Ali mengatakan i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fi tariqit tuga min haitsu saru warahum kenalilah al-haq itu dari orang-orang yang duduk dengan orang-orang ahlil hak. Kalau engkau ingin mengenal Allah, maka duduklah dengan orang ahlil hak. Ada ulama mengatakan apabila kau ingin mengenal ahlul hak, mengenal Allah, wa awliya Allah, mengenal ulama-ulamanya, mengenal orang-orang yang soleh, maka kenalilah Allah dulu. Setelah kita mengenal Allah, maka kita akan tahu mereka. Karena duduk dengan orang soleh itu wujudnya seperti kita. Apa ada orang soleh itu hidungnya di belakang? Tidak ada. Hidungnya sama seperti kita, matanya sama, makan yang dimakan sama. Hidupnya sama dengan kita, cuman perbedaannya sedikit. Tidak banyak. Ya, kalau mereka itu makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau mereka itu tidur sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Perbedaannya cuma sedikit. Oleh karenanya orang-orang salihin ini adalah sampai dikatakan bahwa bidzikris salihin tanzilur rahmah. Dengan mengingat orang-orang yang saleh maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu orang di zaman Abi Yazid Al-Bustami. Tatkala orang itu melihat Abi Yazid Al-Bustami, kita tahu Abi Yazid Al-Bustami adalah orang saleh dia, wali minal aulia. Saleh minas salihin. Satu kali waktu ada satu orang melihat Abi Yazid Al-Bustami tatkala dia datang ke negerinya, maka semua orang itu pada salat istisqa. Anda tahu ya salat istisqa ya? Salat istisga adalah busuk sugya. Al-istisqa maknahu adalah busuk sugya. Salat minta hujan. Salat istisga sebelumnya puasa dulu tiga hari. Keluar dalam keadaan mereka berpuasa, salat istisga. Di lapangan besar begitu, alun-alun kalau di sini, Alkit. Waktu mereka salat istisga, mereka mohon minta hujan kepada Allah Ta'ala karena sudah sepuluh tahun mereka dirundung musim kemarau. Satu kali waktu maka orang-orang ini menangis, "Ya Allah, turunkan kepada kami walau setetes air hujan dan lain-lain." Tidak, turun hujan sama sekali walau setetes. Sudah sekian lama itu hujan tidak turun. Maka ada di sebelah orang yang berdoa tadi ini seorang imam ini berdoa, di sebelahnya imam atau di belakang si imam ini dia berdoa dengan suara yang keras. Sambil dia mengatakan, "Ya Allah, Demi mataku ini yang kau cintai, maka turunkan hujan. Turun hujan terus. Tidak lama, belum mingkem mulutnya sudah turun hujan itu. Maka bertanya orang-orang di sebelah kanan kirinya, apa yang terjadi? Kenapa kau berani mengklaim dirimu, memfonis dirimu bahwa matamu itu dicintai Allah? Dia katakan bagaimana tidak mataku ini pernah melihat seorang ulama yang soleh, Abi Yazid Al-Bustami. Jadi kalau melihat mereka, maka turun rahmatnya Allah Ta'ala dalam sekujur tubuh manusia itu. Melihat mereka ini, semangat ibadah itu ada. Orang melihat Sayyidil Habib Anis, itu orang yang sumpek, lihat beliau hilang sumpeknya. Yang sakit itu sembuh dari penyakitnya. Yang ada muskilah, problematika, hilang problematikanya. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang nggak punya muskilah, lihat gitu-gitu tambah ada muskilah malah. Tambah ada problematika, tambah ada masalah. Beda dengan mereka. Ya halil masyakil. Bisa ngudari semua kesulitan dan problematika kehidupan dengan melihat wajah mereka. Maka keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah. Kalau tadi disebutkan melihat orang soleh saja mendapatkan kedudukan tinggi, Wah bagaimana dengan kedudukan sahabat melihat wajah orang yang paling soleh di dunia wal akhirah. Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita membenci sahabat? Tegakah kita kemudian mencaci melaknat sahabat, memaki sahabat Rasulullah yang setiap hari mereka lihat wajahnya Rasulullah. Maka tadi ada satu hentakan jiwa, ada satu dorongan nafsu, ada satu dorongan perasaan, ada satu dorongan kaki, kepala kita, mata kita. Semuanya. Jawareh kita, tuh anggota tubuh kita, hati kita, nyawa kita, jiwa kita, itu terdorong untuk ibadah kepada Allah. Untuk semangat beribadah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat wajahnya orang yang soleh. Ayo duduk dengan orang-orang yang soleh. Allah itu tidak minta kamu jadi orang soleh. Tapi bersamalah dengan orang-orang yang soleh. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-sadiqin. Allah nggak minta wa kunu minas-sadiqin. Tapi wa kunu ma'as-sadiqin. Jadikan dirimu bersama orang-orang yang sadiqin. Rijalun sadagu ma'ahadullaha alaih. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Orang-orang yang punya ikatan janji kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini imtithalul amr. Dari guru saya Al-Habib Syekh. Katanya kalau kiai itu nyuruh kita suruh naik kelapa ya kita manjat. Mau disuruh gurunya. Masa gurunya yang suruh naik di atas? Sulukul adab khairun bin imtithalil amr itu perintahnya di sini tuh lebih tepat. Kalau kiainya nyuruh, nak naikkan kelapa di atas, ambilkan satu kelapa. Mboten wantun guru jenengan mawon sing minggah. Kula sing ngisor. Nah, ini kan kurang ajar namanya begini nih. Ya namanya sulukul adab diperintah sama guru ya sudah nurut apa kata beliau. Tapi inti daripada yang kita bicarakan adalah sebagaimana tadi yang dibawakan sama Ustaz Muhammad adalah dekat dekat orang dekat dengan minyak wangi, penjual minyak wangi ketularan wanginya. Dekat dengan pandai besi, kecipratan daripada percikan besinya walaupun kita nggak ikut ngelas dekat sama orang yang baik, insya Allah ketularan baiknya. Dekat sama orang ahli sholat, ketularan insya Allah semangat sholatnya. Habib Ali Habsyi, itu kalau lama di ruku, bukan di sujud. Orang kalau lama di sujud, gampang. Tapi kalau Habib Ali lamanya di ruku, coba kalau anda ruku ramah, bagaimana? Pegel kakinya. Habib Ali itu lama di rukuknya, tapi lamanya Al-Habib Ali ketika dia di ruku, itu makmumnya dia yang ada di Masjid Riyadh itu merasakan khusyuknya ketika ruku di belakang Al-Habib Ali. Karena dekat dengan beliau. Oleh karenanya dekat dengan mereka. Ya, ta'garab, faman ta'garab, ilaihi miman ta'garab, bawa adab. Ya, dikatakan bahwa orang dekat dengan orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu butuh yang namanya ah, adab butuh yang namanya sopan santun, harus husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada sang wali, husnudzan kepada sang ulama, husnudzan kepada seorang syekhnya husnudzon kepada orang-orang yang dekat kepada Allah taala. Ya, Allah dengan husnudzon kita, sangka baik kita dengan mereka, Insya Allah Allah taala juga ikut ikut mendekatkan kita bersama dengan mereka kelak di yaumil Insya Allah. Amin Allahumma amin. Ini sekelumit yang bisa Al-Fakir sampaikan kurang lebihnya wallahu alam. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan <clears throat> apa yang disampaikan Habib Alwi karena beliau saya anggap adalah guru kita semuanya terutama syabab yang ada di Solo. Syabab, syabab di Solo ini kita berterima kasih sama beliau dari sebelum-sebelum syabab itu bisa kumpul, beliau sudah mengumpulkan syabab yang ada di Solo, Surakarta, khususun Al Pasar Kliwono. Alhamdulillah, berjalan sampai sekarang Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan sama beliau dan bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita datuk beliau. Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cita-cita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. insyaAllah bisa meneruskan apa yang disampaikan beliau-beliau kepada kita. Alhamdulillah <clears throat> Sore hari ini Iftitah Guru kita Akhina Muhammad bin Hussein Mengatakan Habib Kalau bisa hadir insya Allah Kalau ada di Solo saya hadir Dan kebetulan memang ada di Solo Dan memang majelis seperti ini Majelis yang sangat luar biasa Bukan hati tidak ingin hadir kalau saya ada di tempat kepingin hadir cuman takut hadir saya malah ngeribui. Paham ya? Ngeribui nanti. Saya ini senangnya kesidahan sedangkan majelisnya sini. Majelis kan membaca kitab. Jadi supaya tidak ngeribui ya bismillah tetap jalan walaupun tidak hadir jasadnya, ruhnya hadir. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah tadi diterangkan juga masalah duduk bersama solehin. Duduk bersama solehin memang tadi apa ciri-cirinya orang soleh itu ucapannya, akhlaknya, wajahnya, menambah semangat ibadah. Bukan menambah semangat kelain ibadah. Tidak pasti setiap kita memandang orang-orang yang soleh itu Perbedaannya apa? Perbedaan soleh dan tidak. Karena tadi Ustaz Alwi sudah mengatakan hidungnya ya tetap di depan orang mungkin yang buri kan itu. Hidung orang soleh. Perbedaannya kalau kita mendengar ucapannya kita tambah semangat ibadah. Kalau kita memandang wajahnya ingin menjadi orang yang baik. Ingin menjadi orang yang baik, bukan pura-pura baik. Nah, ini yang kebanyakan sekarang kepingin niru, tapi pura-pura dong. Ini saya akan bacakan nanti di sini sedikit ada ucapan yang perlu kita dengarkan khusus untuk saya dan adik-adik semuanya. Setiap orang menuntut ilmu, orang berjumpa kepada siapapun, apa tujuan dan niatnya. Itu penting. Jangan niatnya keliru. Niat apa tuh? Anda semua ikut di majelis Masjid Riyad misalnya Majlis di sini membaca apa namanya Ihya Ulumuddin. Apa niatnya? Niat saya di sini saya ingin menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau niatnya seperti itu sesuai dengan apa tujuan Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau niatnya cuma berpura-pura biar kayak orang yang berilmu percuma. Mungkin kita dapat ilmunya tetapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau Mbah Misbah mengatakan itu ulama-ulama yang model kayak gabus. Ngambang tapi tidak ada bobotnya. Jadi hati-hati. Semangat menambah ibadah kita tambah kuat. Adik-adik tinggal lihat. Di sini saya akan bacakan. Man arafa nafsah. Arafa rabbah. Kan ya. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, dia akan tahu tentang Tuhannya. Ini sekarang kita ini kadang tidak tahu diri. Ini yang bikin susah itu begitu. Siapa yang mengenal mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri sangatlah penting. Terkadang manusia merasa baik, alim, bermanfaat, suci dan selalu benar. Padahal justru kebalikan dari semua itu. Penyebabnya adalah dia tidak tahu tentang dirinya. Ya, misalnya seperti saya pakai imamah, pakai jubah, pakai Padahal di belakang imamah dan jubah ini saya maksiat. Ini orang tidak tahu diri. Jadi orang yang seperti ini banyak di sekitar kita. Ini hati-hati. Mengenal diri sangatlah penting, ya, sangat penting orang mengenal diri. Ketika pendosa yang dianggap suci oleh orang, dia akan senang dan tersanjung. Wah, masya Allah Habib Syekh luar biasa hebat. Padahal dia ini pendosa setiap hari subuh tidak sholat genah misalnya. Terus habis itu dia tidak dia meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah sama orang tua berani berani menantang orang tuanya. Ini orang-orang seperti ini pendosa-pendosa ini sok suci kadang. Karena apa? Karena rumongso cedak sama orang yang soleh. Padahal justru Pak itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz Alwi tadi mengatakan wujud orang yang soleh itu pertama harus kenal Allah dulu. Kalau tidak kenal Allah nanti solehnya soleh solehan, soleh banjar apa soleh sama kan? <laughs> soleh solehan lah istilahnya Namanya tok soleh, bukan kita menghidangkan soleh banjar. Insya Allah dia juga orang yang baik. Di sini cuman kadang banyak orang-orang seperti ini. Ketika pendosa yang dianggap suci oleh orang, dia akan senang, dia akan senang. Masya Allah, dengan gayanya, jalannya tambah kemaki. Ini terjadi sama siapa? Anak-anak muda. Tambah anu sidik, ikut majelis kemana, kemakinya luar biasa. Ada apa? ini Tahu ndak kamu itu siapa? Misalnya. Ndak ada apa-apanya. Nah, di sini penting tahu tentang diri. Saya ini orang yang dosa, orang yang kurang. Jadi saya harus membenahi diri saya. Orang yang sudah jelas ada kepastian bahwa dirinya itu baik masih merasa dirinya pendosa. Kita yang pendosa baru baca wirid dilatih baca sudah sumongso kayak Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Ya kadang gaya-gaya. Loh gaya itu boleh. Tetapi apa tujuan bergaya itu? Ya. Ketika anak kampung dari rakyat jelata dipuji karena dianggap anak raja yang berdarah biru, dia akan melayang kegirangan. Seneng. Padahal ini cedron ini, ini istilahnya orang macel Wah, dianggap kayak anak raja luar biasa. Saya seneng. Siapa tuh orang yang tidak seneng disanjung? Semua orang suka disanjung. Tapi yang disanjung ini harus tahu diri. Siapa saya ini? Wong saya ini anak biasanya macel Dikatakan anak raja. Itu sebetulnya sanjungan yang tidak tepat dengan suasana diri kita atau sesa apa sifat diri kita itu sebetulnya penjerumusan, menjerumuskan kita kepada hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi kita lupa diri nanti. Oh itu banyak. Siapa yang disanjung tidak sanjung? Anak cilik bayi, we. anak pinter-pinter dewe, anak ganteng-ganteng badan nelek. Itu seneng mesem guyu ini, cilian bayi ini, bayi lah, anak ganteng. <laughs> ini tidak sesuai. Om subhanallah padahal welinya luar biasa tapi yang seneng. Lain namanya sanjungan itu membuat orang lupa kadang ya. Tapi yang bagi tahu diri, bagi orang yang tahu tentang dirinya dia itu seorang misalnya tadi nelayan atau seorang petani, dia akan tersiksa dengan sanjungan itu. Aduh, karena ini wala sumpek karena di sini, karena ini tidak belum bisa bikin kan gitu mestinya. Ini ndak malah kadang ada yang ya jelas wah nah ini anaknya Habib Syekh misalnya gitu. Wah nah ini anaknya bulan, anak-anak. Ini keliru. Ya ini banyak orang-orang yang ya kenapa? Dia ini tapi bagi yang tahu dia dia akan tersiksa karena apa? Kemuliaannya itu imitasi. Anda pakai kalung imitasi dia mungkin orang sa Indonesia kalungnya emas. Apa ndak sumpek? Masya Allah kalungnya emas. Ini imitasi. Ndak itu emas. Itu malah nyumpek-nyumpeki ya. Semua pujian orang yang menjadikan kita tertipu hanya bisa dihindari dengan mengenal diri kita. Mengenal diri. Lah bagaimana kita bisa kenal diri kita? Kita harus punya kaca. Saya bisa tahu wajah saya ini hidungnya model apa itu delok kocok. Lihat kaca. Kalau tidak punya kaca, tidak kenal diri kita. Kacanya siapa? Yaitu tadi para solihin ini tadi yang disampaikan Ustaz Muhammad tadi. Itu kacanya. Duduk sama mereka nanti Anda bisa ngaca. Oh ternyata saya kurang gini. Oh ternyata saya kurang. Terus. AO AO terus. Tapi kalau duduk sama mereka niatnya beda. Itu kacanya ya kaca pecah nanti akhirnya. Jadi kayak Anda ini ngaca di kaca yang pecah. Karena niat Anda ini bukan niat untuk ngaca. Betul-betul mengaca. Akhirnya hidungnya diketok separuh sebelah sana ini separuh sebelah sini. Tidak cetok. Jadi kalau niat duduk sama solehin, niatnya itu yang cetoh. Saya ingin membenahi diri saya untuk saya menjadi orang-orang yang soleh seperti siapa yang saya lihat tadi. Kaca, gitu loh. Oh, uh, Masya Allah. Orang soleh itu tadi apa? Ucapannya mesti indah. Dan orang soleh itu tadi tidak mungkin mengucap atau berbuat sesuatu kecuali itu mempunyai tari ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. I'rif eh, tadi, saya I'rif eh, al lil lahlil wasluk ma'ahum. Setiap Senin sore di sini kumpul membaca buku Ghazali. Ini tidak mungkin buku Imam Al-Ghazali ini mempunyai tali ikatan dengan para salaf-salaf kita. Al-Habib Anis yang paling dekat sama kita. Dari kalau kita menceritakan orang yang soleh yang dekat kepada kita itu kita masih terbayang dengan perbuatannya. Masih teringat, oh, oh iya betul saya pernah ketemu Habib Anis. Senyumnya, adabnya. Jangan cuma cerita saya muridnya Habib Anis. Jangan cuma cerita saya kenal Habib Anis. Apa yang sudah Anda dapatkan dari Habib Anis? Yang sudah Anda lakukan? Nek kau kenalkan Habib Anis kenal kenal no bisa kita kau dok. Apa yang sudah Anda tiru dari Habib Anis tadi? Kalau sudah Anda bisa meniru apa yang dari Habib Anis, boleh silahkan Anda mengatakan bahwa saya mendapatkan ini dari Habib Anis. Oh, ndak niru kok ngaku-ngaku murid ngagung nganggu tidak bisa ya hati-hati ini ini ini penyakitnya anak-anak muda kalau cari ilmu ini ini diantaranya saya juga pernah bukan tidak saya itu paling bangga kalau dulu dikatakan wah Habib saya itu orang yang paling dekat sama Habib Anis wah iya betul padahal dekatnya apa nek pas hari rohato habis roha ya hilang nonton TV ya futsal ya gini tidak dekat saya ini gitu loh sebetulnya tidak dekat seperti apa yang dikatakan orang dekat dekat itu kan berarti tidak pernah ada pisah baik roh dan jasadnya tapi kita ini ngaku-ngaku dekat tapi rohnya hilang terus tidak pernah jeda ya kita merasa mayoritas oleh karena oleh karenanya kita merasa selalu menang kelihatannya banyak wah majelisnya kelihatannya ribuan orang Habib saya top ini mayoritas tapi kita tidak pernah tahu diri di dalam majelis itu ada apa. Umat ini terhibur dengan kerumunan serta berdesakan dalam acara pengajian, hall, tablik, akbar, dan lain-lain. Padahal kerusakan yang ditonton umat ini jauh lebih besar. Orang yang datang hall, orang yang datang pengajian itu kumpul no sama orang yang nonton TV. Kira-kira akeh mana? Akeh nonton TV. Setan-setannya. Lebih banyak yang hall 100 ribu, yang nonton TV 1 juta lebih rusak. Jadi jangan gaya, alhamdulillah umatnya banyak. kakek sing lebih rusak. Bahkan yang hadir hall tadi dan yang hadir dia juga diantaranya yang penyiar TV. <laughs> yang malah ini. Jumlah sebanyak itu melebih ya, eh, melebihi jumlah terbesar dalam acara pengajian yang kita adakan. Tiap hari kita lihat lebih jutaan yang nonton. Krishna apa film apa itu? Krishna Mahabharata itu setan kabeh ditonton ini. Wajah suruh lihat di sini diceritakan wajah yang soleh, wajah Mahabharata, Kamal Gembluk. Gitu ditonton. Lah ini, lo bukan tidak boleh menonton itu ada tontonan. Kira-kira manfaat atau tidak? Tidak manfaat paten lono. Sudah dong, tidak usah pakai. Ya kalau kita ini kepingin meniru duduknya solihin itu bukan di depannya orang soleh. Orang kan mengatakan, duduklah kamu bersama orang solihin. Orang soleh itu tidak mau ngadepi kamu terus 24 jam. Mumet, le, le, ini lagi. Dua melek moto ini lagi. Maksudnya. Eh? Tidak mati-mati. Lu ini lagi. Silakan gitu. Orang soleh itu maksudnya duduk bersama orang soleh. Selalu duduk bersama. Di mana tempat kita selalu mengamalkan amalan orang yang soleh. Itu berarti duduk sama orang yang soleh. Jadi bukan duduk dok, di depannya dok. Siapa yang ingin pisah sama orang yang soleh? Tidak ada yang kepingin. Al-Habib Ali dulu ada salah satu orang yang dekat sama beliau itu yang sampai gemes-gemes sama Habib Ali. Sampai sampai dicokot juga Pak Habib Ali negara gemesnya sama Habib. Akhirnya dibacani sama Habib Ali supaya rojok nyingkir ini. Maksudnya di sini bukan itu yang kita harapkan aja. Di depannya kelihatannya khuyir-khuyir. Di belakang hilang karena PDW. Jangan. Jangan. Ghazali itu kitab yang mereteli kita satu persatu. Itu kalau diterapkan betul. Seperti adik-adik ini menerapkan. Ya Allah, alangkah nikmatnya. Anda di usia yang seperti ini sudah kepingin menjadi orang yang soleh kumpul bersama orang yang soleh dan ingin menggembirakan hati orang soleh. Oh itu itu hebat loh, tidak gampang. Nah, karena tidak gampangnya ini jangan gampang terbujuk dengan tipu daya tadi. Ya, jadi aliran-aliran yang lain menjamur, kita tenang aja, rumongso sudah paling benar. Benar tapi tidak ngamalkan ini yang ruwet ya, ngeruweti. Insya Allah di kitab-kitab kesidah mereka riwayat-riwayat mereka di, di, di anu dibaca. Alhamdulillah guru-guru kita masya Allah mereka bisa menceritakan, menceritakan. Yang saya inginkan dari adik-adik semuanya, ayo orang-orang soleh itu tidak pernah sepi, dimanapun mesti ada. Cuman kadang kita ini yang kadang tidak bisa melihat. Karena apa? Belen modane? Eh, mutane belen, belen ditetensi apa? Wah, tidak bisa kecuali tetensi dream tek, nah baru. Kadang orang yang buta itu malah bisa melihat yang jelas daripada yang melek ketok eh, malah orang ketok. Apa sebabnya? Karena hatinya yang rusak. Hati yang padang ini insya Allah ketemu orang-orang yang padang tek, uh enak gitu, enak ini ya. Ciri-cirinya tadi sudah disampaikan. Terus eh, apalagi yang tadi saya tulis ini. Insyaallah dilakukan, dilakukan apa yang disampaikan dari guru-guru kita. Dan insyaallah Allah Abu Yazid Al Bustami dari ceritanya luar biasa. Hujan guru-guru mandeng. Kita ini setiap hari mandangnya kita ini beda gitu Kita mandangnya sama orang soleh itu mandangnya iri kadang. Duh, orang soleh itu enak ya. Hasol fulus terus lah. <laughs> Akhirnya ya jelek. Padahal tidak pernah melihat. Jangan dilihat orang itu di akhirnya. Anda lihat perjuangan Habib Anis itu seperti apa? Perjuangan beliau Habib Alwi seperti apa? Tidak terus langsung bisa punya mahat, bisa punya tempat tinggal tidak ada. Itu perjuangan ini. Lah anak muda sekarang delok kok sudah akhir. Lu mobilnya enaknya, nyajibnya itu berarti ini jadi Habib ini enak ya. Jadi kiai itu enak ya. Akhirnya suruh surbana, ngalor ngidul umur dua tahun. Ngalor ngidul jalan di depannya orang-orang tua kayak orang-orang paling alim dewi Nah maaf kemarin sempat tak tegur habuah, habuah, habuah kursi Arab. Kalor ngidul kursi nan Arab. Ada apa? Ini orang-orang tua yang duduknya mungkin rodok sulit, mereka pakai kursi itu supaya bisa rodok enteng duduknya. lana bayi semanggi, kursi habuah. Di depan di masjid Riyadh duduk gini, Allah ya di tak jelas tak lirik-lirik awas nanti ketemuan <laughs> Lah enggak perlu, bukan bukan itu itu boleh, itu boleh mau pakai gitu boleh nih buat jasa santai kita silakan. Cuman WC itu tadi wajah itu waktu make itu wajah kemoplok tau. Jadi kami nak kuampleng ini, ini genanya wajah apa? Jadi alhamdulillah sudah sudah selesai itu. Dan insya Allah adab ini lebih penting. Adab itu jadikan adab kamu itu gandum dan ilmumu itu adalah garam. Gitu loh. Jadi adab itu gandum. Jadi orang yang buat kopi, eh yang buat kopi, buat roti itu gandumnya lebih banyak dari garamnya. Tidak ada, garamnya itu lebih banyak dari gandum. Adab ini lebih utama daripada ilmu yang Anda miliki. Pinternya kayak apa kalau tidak punya adab masukkan ke WC umum. Wes tidak percuma, percuma. Adab. Kaifil adab Habib Ali kepada Syekhu. Habib Abu Bakar Atas. Bukan ngaku-ngaku, betul-betul terjadi. Nah ini adab. Jadi adik-adik ini saya yakin adik-adik ini orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jelek. Mungkin kalau ada satu dua orang yang menyangka tidak baik itu mungkin wajar karena mungkin ulah tingkah kita juga. Jadi satu yang tidak baik jadi kabeh kita elek. Ya, ayo pumpung kita masih punya guru-guru yang mau mengajar kita, mau mendidik kita, terus gondelan pegangan yang erat. Jangan ada timbul iri di dalam hati. Jangan timbul Orang biasanya yang membandingkan, itu biasanya orang pintar. Saya membandingkan antara Abu, Abu Yazid Al-Bustami sama sama uh, Ahmad Al-Badawi. Wah itu berarti saya tahu ilmu lebih daripada Abu Yazid dan Al-Badawi. Lah ini sekarang bayi-bayi banding-bandingkan. Masih kama, si sana di sini tidak enak di sini. Opo ada apa? Ya. Guru itu dimanapun guru kita, kita harus taat kepadanya. Tidak usah bandingkan sana lebih bagus, sana lebih ini. Yang penting semua di jalur Allah dan Rasulnya. Pokok itu. Kalau sudah tidak di jalur Allah dan Rasulnya, ambil ilmu yang manfaat, yang tidak manfaat dibuang. Di mana tempat kita bisa ilmu, ambil ilmu. Anjing tadi di Ashabul Kahfi, gara-gara membela waliullah dimasukkan Quran. Loh, lucu tuh. Anjing ini Anjing yang tidak ada manfaat. Kadang kita kalau anu kepinginnya mata anjing. Masukkan Quran gara-gara tahu mambu wali dinteni di depan gua. Masuk surga gara-gara itu. lemosok manusia ya. Yang Masya Allah tiap malam, tiap Senin di sini ada baca Ihya Ulumuddin. Tidak masuk. Tidak mungkin. Masuk surga. Ngungkuli anjing loh kita ini martabat makom kita kan lebih dari anjing. Masuk kalah sama anjing. Nek kalah sama anjing ya kebacut. Ya, jangan. Kita harus lebih. Kenapa? Bau orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh. Ambil ilmu orang-orang yang soleh. Kumpul bersama mereka. Dalam keadaan hadir maupun gaib. Adanya orang soleh di depan kita. Kita juga khidmah secara dohir wa batin. Tidak ada batin kita selalu khidmah kepada mereka. Cerita mereka. Ilmu apa ilmu mereka. Sejarah-sejarah mereka itu membuat semangat kita insya Allah ya. Adik-adik semuanya. Alhamdulillah jazakallah khair Ustaz Muhammad yang terus mau me, me, apa namanya menyampaikan ilmu-ilmunya di majelis-majelis ini. Itu masya Allah, tidak gampang. Kira-kira gampang istiqomah dalam mengajar. Ustaz Ali barang saya lihat, saya nih tidak bisa istiqomah seperti beliau-beliau. Luar biasa. Makanya syukur saya ini cuma bisa minta dungu dan bisanya cuma ya dungak kita. Biasanya cuma mendoakan mudah-mudahan selamat mereka semua. Dan saya yakin kalau ditanya salaf-salaf kita ini, tanyai eh, salaf itu misalnya ayah saya sendiri ditanyai eh, kamu lebih wahai Abdul Ghadir bin Abdul Rahman lebih cinta saya atau Habib Alwi cinta Habib Alwi. Soalnya Pak ilmunya ini menyebar betul langsung. Nih saya kan cuma hura-hura. Sana ke solawat ke sana solawat ke sini. Tapi alhamdulillah insya Allah karena orang tua saya menyintai beliau, saya dicintai beliau jadi katut. Gitu. Walaupun tidak tahu ini betul pecintanya 100% Bohra, 100% Habib Alwi ini. Insya Allah mudah-mudahan saya yakin semuanya insya Allah akan selamat dan semuanya akan mendapat manfaat, mendapat rahmat karena di tempat ini di majelis-majelis yang dibuat di tempat-tempat kita ya adik-adik terutama itu tadi niat dan singkirkan rasa iri dan dengki. Singkirkan. Yang penting kita jalan seperti jalan salaf kita insya Allah. Saya juga mengatakan kemarin itu masalah terbang. Terbang ini buatlah ahbabul mukhtar 2, 3, dan 4. Tidak usah buat terbang baru. Gitu loh. Mau ada apa tidak buat terbang baru. Cabang Ahbabul Mukhtar 1, 2, 3, 4. Ahbabul Mustafa itu punya cabang sekarang sekitar hampir 500. Dan satu sama lain tidak sudah kita kasih cekoan, tidak diperbolehkan iri dan dengki. Saya membuat ini supaya nanti menyaingi sana, itu tidak boleh. Ya, ini sifat itu terjadi kepada setiap manusia. Nah, makanya ayo kita jadi bangkitlah kita dari kota Solo ini yang Ustaz kita Muhammad bin Husin mengatakan Solo ingin dijadikan kota santri. Lah santri kalau saya ditambahi Solo kota solawat. Solawat sing nyantri. Nek solawat ndak nyantri gagal. Ya nanti nyantri ndak solawat juga keliru, ndak tahu adab. <laughs> Jadi supaya tidak anu. Jadi bismillah. Kalau kita guyub rukun nikmatnya kayak apa ya. Insyaallah adik-adik kita dan suara bagus terbang sudah bagus. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa lebih bagus. Itu yang dari saya nasihat bukan saya apa e, menyampaikan sesuatu anu ndak kecintaan saya sama adik-adik semua. Terima kasih. Insyaallah adik-adik semua akan jadi orang yang besar. Maksudnya besar di sini amalnya yang bertambah besar akhlaknya bisa maju tambah baik, terus ke depannya ilmu juga mudah didapatkan dan insya Allah bisa menyebarkan ilmu, meneruskan guru-guru kita di mana tempat insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, terutama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insya Allah. Ada lagi yang Bismillah kasih lagi sebagai penutup. الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري يا الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري ربي إني الفضل طال انتظاري يا يعني عليما بذلتي وانكساري الله الله يا الله الله يا مولانا أرتجي منك عنفا يا خميرا بفاقتي وانتراري الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله في صدري وانا مكتي في سجري بل وكفدري بغياثي من قبل يفنستي بني الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله رب اشرح لي صدري وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المنيع الضرري الله الله يا الله الله يا مولاي الله الله يا الله رب اشرح لي صدري إن ضعفي ما كدت يخفك يا من صلوه في الوجود والكون سري الله الله يا الله الله يا مولانا يا الله ربي اشرح لي صدري ربي فانظر إلي نظرة مد وعنيني بالغنى وكرم مازري الله الله يا الله الله يا مولانا رب اشرح لي صدري ربي إني للفضل واللطف أرجو فافتقد مهجتي وأحسن جواري الله الله يا الله يا الله يا مولانا الله الله يا الله اشرح لي صدري ليس لي في سواك يا ربي كسد يا غياثي في يسرتي وعسري يا الله الله يا الله يا رب يا رسول الله حضرة رسول أن الله يفتح علينا وأولادنا وإخواننا في العارفين وفقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سوى سبيل وجعلنا من العلماء العاملين على هذه نية وكل نية صالحة جامعة شاملة في الخير والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم